Di mana beliau mengatakan usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Pokok-pokok sunnah di sisi kami Ahlus sunnati wal jamaah adalah at-tamassuk berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya yaitu alkitab was sunnah wal iqtida'u bihim dan juga termasuk pokok pokok akidah dan manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah mentauladani para sahabat mengikuti jejak mereka di dalam memahami dan mengamalkan Alkitab was sunnah. Watarkul bidah termasuk juga pokok Ahlus sunnati wal jamaah adalah tarkul bidah, meninggalkan semua kebidahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Karena semua kebidahan itu adalah dolalah kesesatan. Hada i'tiqadu ahli sunnah. Inilah pokok dan keyakinan ahli sunnah tentang bidah. وترك الحسومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والحسومات في الدين termasuk di antara pokok-pokok akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah adalah meninggalkan al-julus duduk bermajlis dengan ahlul bidah dan juga meninggalkan al-jidal wal mira wal husumat fid din. Perdebatan al-husumat fid din. Ini ucapan Imam Ahmad bin Hambal. Kita akan masuk pada poin yang ketiga dari pokok-pokok akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah yaitu tarkul bidah. Meninggalkan semua kebidahan. Kata Syekh Rabi' di dalam syarah Wa kadzalika usul. Demikian pula termasuk usul. Termasuk pokok-pokok akidah dan manhaj ahlus sunnah adalah tarkul bidah meninggalkan semua kebidahan-kebidahan. Kenapa kita meninggalkan dan menjauhkan diri dari kebidahan? Kata Syekh, li'annal bid'ah fi hal halak. Karena di dalam kebidahan-kebidahan itu terdapat halak, kebinasaan. Tanpa kecuali. Bagaimana tidak binasa? Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah semua kebidahan adalah sesat wa kullu dhalalatin finnar dan semua kesesatan itu finnar di dalam neraka nah dan beliau mengatakan wa hadhil firaqu allati waqa'at fil bid'ah tawa'adaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha kullaha finnar coba kita perhatikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan firok kelompok-kelompok yang sesat yang umat Islam ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iftaraqat hadhil ummah ala thalathin wa sab'ina firqah umat ini umatnya Rasul ummatul ijabah terbagi terpecah menjadi 73 golongan Kata Nabi, kulluha finnar. Semuanya diancam dengan apa? Neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Ini menunjukkan khotorul bid'ah. Menunjukkan bahayanya bid'ah. Dan kebid'ahan itu fihi al-halak. Di dalamnya ada kebinasaan. Karena semua kelompok-kelompok yang terjatuh kepada kebid'ahan ini. 72 mada golongan. Semuanya diancam dengan An-nar, kulluha finnar. Naam, illa wahidah kecuali satu. Yaitu mereka yang berjalan di atas jalanku, kata Nabi, dan jalan sahabat-sahabatku. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan prinsip ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru dari prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah, bukan. Ini prinsip Rasul. Ini yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Beliau memperingatkan kebidahan Dengan ucapan beliau Dengan sabda beliau Sallallahu alaihi wasallam Seperti dalam sabda beliau man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa madza fahuwa raddun ini bentuk tahdir peringatan nabi terhadap kebidahan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun barang siapa yang ahdasa membuat perkara yang baru dalam agama Islam ini ya yang dia maukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang baru tersebut Nabi mengatakan fahuwa raddun tertolak dan dalam khutbatul hajah beliau sering mengucapkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dalam khutbah beliau mengatakan demikian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian. Tinggalkanlah oleh kalian muhdasatil umur. Perkara-perkara yang muhdas. Yang baru dalam agama ini. Wabillahi taufiq. Demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pembahasan penting di sini yang mungkin kita sisipkan tentang permasalahan bid'ah. Yang pertama, ma'asyiral ikhwah, rahimani rahimakumullah. Al bid'ah sesungguhnya adalah taghyirus syariah. Merubah apa? Syariat. Karena orang yang melakukan kebidahan, orang yang membuat kebidahan, mendatangkan sesuatu yang baru dalam agama Islam yang telah sempurna. Sesuatu yang telah sempurna kok dirubah, ditambah. Ya. Berarti pelakunya ini menganggap Islam ini masih butuh kepada mada tambahan, sesuatu yang baru. Tidak puas dengan apa yang telah Allah sempurnakan. Bukankah Allah telah menyempurnakan agama ini? fi qawlihi azza wa jal dalam firman Allah Subhanahu wa taala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina kata Allah azza wa jal fi hadhil ayah dalam ayat ini Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jelas di sini ya. Akmal tulakum. Telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna. Kenapa antum mendatangkan sesuatu yang baru? Kalian katakan, oh ini bagus, baik. Ini ibadah. Maka orang yang mendatangkan kebidahan dia terjatuh kepada kejelekan ini. Merubah syariat. Dan menyangka syariat ini belum sempurna. Bahkan menyangka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu yang perlu dan penting namun tidak boleh sampaikan. Sadar atau tidak sadar. Mau atau tidak mau. Makanya Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi sallam khanar risalah ucapan yang agung dari Imam Malik dan ini hakikat yang sesungguhnya kata Imam Malik rahimahullah man ibtada'a fil islami bid'atan barang siapa yang membuat kebid'ahan di dalam agama Islam ini yakni dianggap bagian dari agama makanya kalau urusan adat bukan termasuk itu nah ya, ya dunia urusan dunia bis pesawat terbang ini bukan bid'ah ya nah Taib yakni urusan agama ini. Ya. Barang siapa yang membuat kebidaahan di dalam Islam ini yang dia anggap hasanah, coba perhatikan. Imam Malik mengatakan barang siapa yang membuat kebidaahan ya roha hasanah dia anggap sebagai apa? hasanah. Jadi menganggapnya sebagai bid'ah hasanah. Faqad za'ama sungguh orang ini telah menyangka khanar risalah annan anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Sungguh orang ini mau atau tidak mau telah menyangka dan menuduh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati ar-risalah. Nah, telah mengkhianati apa? Risalah. Karena kalau dia ditanya, Anda melakukan ibadah ini, Rasul tahu atau tidak? Oh tidak, Rasul tidak tahu. Nah, loh, Rasul, ta Rasul tidak tahu kok kamu tahu. Berarti kamu menyangka dirimu lebih baik dari siapa? Rasul. Rasul jahil, kamu ngerti. Nah. nah, ini kesesatan. Oh tidak, Rasul tahu. Ya. Ini pilihan yang kedua, sama-sama pahit. Rasul tahu. Taib, kalau Rasul tahu mana? Buktinya Rasul mengatakan mana riwayat para sahabat, para tabiin mengatakan ini amalannya Rasul. Oh, Rasul tahu tapi tidak menyampaikan kepada apa? umat. Kalau tidak menyampaikan kepada umat padahal itu sesuatu dari Islam, berarti Nabi telah apa? Berkhianat. Itu hanya dua kemungkinan itu saja. Imma bisa jadi engkau ya mengatakan Rasul tahu tapi Rasul tidak menyampaikan atau Rasul tidak tahu. Kedua-duanya pahit. Kalau engkau mengatakan Rasul tahu tapi tidak menyampaikan berarti Rasul telah mengkhianati mata risalah. Kalau engkau mengatakan Rasul tidak tahu, berarti engkau mengatakan Rasul jahil. Dan ini bentuk kedustaan dan kebatilan yang luar biasa. Mengatakan Rasul jahil, tidak tahu. Nah, dan ucapan Imam Malik ini sesungguhnya diambil dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum Ya, sekaligus kita akan melihat prinsip ini meninggalkan kebidahan itu bukan sesuatu yang baru dari para imam kita ini. yakni para imam kita Imam Ahmad, Imam Syafi'i, wali Imam Malik betul-betul menceritakan sesuatu yang sumbernya dari siapa? Sahabat, wa tabi'in, wa atba'u tabi'in. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah fi Sunan. Dan sebagian dari hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Kisah yang ma'ruf insyaallah kisahnya Abdullah Ibnu Mas'ud tentang sekelompok manusia yang mereka berzikir berhalakoh-halakoh dengan menggunakan apa? kerikil-kerikil. Nah, ala kulli hal disampaikan berita kepada Ibnu Mas'ud kisah yang panjang hadis tawil hadis yang panjang fi Sunan eh, dari disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari Abu Musa al-Asy'ari melihat kejadian di masjid tersebut ya, dan beliau mengingkarinya dalam hati namun beliau belum menyampaikan dalam ucapan beliau datang kepada Ibnu Mas'ud mengabarkan kejadian ini maka Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman. Ya. Segera mendatangi mereka. Ternyata mendapatkan mereka sedang berhalakoh-halakoh. Di antara mereka, di tengah mereka ada yang memimpin. Wa indahum hasa dan mereka memiliki apa? Kerikil-kerikil yang mereka kumpulkan, mereka pegang. Nah, Kemudian yang memimpin halakoh tadi mengatakan sabbihu mi'ah. Bertasbihlah seratus kali. Maka mereka pun bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Sambil menghitung dengan apa? Kerikil. Setelah seratus kali dikatakan halilu mi'ah. Bertahlillah seratus kali. La ilaha illallah. Sambil apa namanya? Menghitung dengan kerikil-kerikil tadi. Kabbiru mi'ah. Bertakbirlah seratus kali. Mereka hitung dengan mata kerikil. Langsung Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berdiri di hadapan mereka dan mengingatkan mereka. Ya. Apa yang kalian lakukan? Ya. Ya ummata Muhammadin ma asra'a halakatikum. Atau ma asra'a halakatukum. Wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haulai sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Betapa cepat kalian binasa. Para sahabat Nabi masih banyak itu. Masih banyak para sahabat. Yakni apa sahabat melakukan seperti ini? Kenapa kalian tidak bertanya kepada siapa? Sahabat, apakah ada contoh kalian melakukan seperti itu? Subhanallah, sahabat masih banyak. Ma atau beliau mengatakan, ya, haulai sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mutafirun. Para sahabat masih banyak. Dan ini pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum lagi usang. yakni belum lama Rasul wafat. Dan bejana bejana yang Rasul belum lagi pecah. yakni beliau belum lama wafat. Ya. Masih dekat dengan zaman beliau. Tapi kenapa kalian melakukan yang seperti ini? Apa kata mereka. Ya. Atau apa kata Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud mengatakan memberikan dua pilihan kepada mereka. Adapun kalian kalian dengan melakukan ini berarti kalian telah menyangka kalian berada di atas millah hiya ahda min millatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalian melakukan ini berarti kalian menganggap kalian berada di atas milah, di atas ajaran yang lebih baik daripada siapa? Ajarannya siapa? Nabi SAW. Jadi kalian menganggap kalian lebih tahu dari Rasul. Ya. Karena kalian bisa melakukan apa yang Rasul tidak apa? Lakukan. Atau kemungkinan yang kedua, innakum muftatihu babi dolalah. Kurang lebih demikian atau kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan. Jadi hanya dua pilihan. Tidak ada pilihan yang keberapa? Ketiga. Kalian menganggap kalian berada di atas ajaran yang lebih baik dari siapa? Nabi. Nabi tidak tahu, Nabi jahil, antum tahu? Ya. Atau kalian telah membuka pintu apa? Kejelekan. Nah, milih yang mana mereka ini? tidak milih satu satu satu dari kedua ini. Ya, mereka tidak mau mengatakan saya lebih baik dari Rasul. Tidak ada orang Muslim mengatakan lebih baik dari siapa? Rasul. Dikatakan membuka pintu kejelekan, tidak mau juga. Ya. Maka mereka mengatakan, Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, tidak ada yang kita inginkan dengan perbuatan ini kecuali kebaikan, kata kata mereka. Ya, seperti orang sekarang kan persisnya. Ya kita kan niatnya baik. Nah, ya. seperti ucapan mereka ini. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kam min muridinil khair lan yusib lan yusibahu." Betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan seperti kalian ini, namun tidak mencapai tujuan kebaikan itu. Niat saja tidak cukup. La buddha min muwafaqati sunnati harus ada muafakoh terhadap apa? Sunnah. Ya, tidak cukup hanya yang baik. Wabillahi taufik. Kemudian Ibnu Mas'ud menceritakan tentang kaum Khawarij kepada mereka. Dan saya khawatir kalian termasuk dari mereka. Dan ternyata betul. Mereka ini yang berhalakoh-berhalakoh ini termasuk dari orang-orang Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mereka orang-orang Khawarij berada di Nahrawan. Berada di Nahrawan. Dan kebanyakannya adalah orang-orang yang ada di mana? Halakoh-halakoh tersebut. Yani banyak di antara yang berada di halakoh kemudian ikut bersama orang-orang apa? Khawarij. Iya. Dari kisah ini ya. Wahya masyhurah dan kitab ini masyhurah di kalangan ahlus sunnah wal jamaah menunjukkan bahwasanya mengingkari kebidahan dan meninggalkan kebidahan adalah hadiyu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam petunjuk jalan prinsip akidah dan manhajnya siapa sahabat nabi radhiyallahu taala dan mereka meninggalkan semua kebidahan seperti diucapkan oleh Imam Ahmad di sini, watarkul bidah dan meninggalkan semua kebidahan. Tidak membeda-bedakan, wah ini bidah yang kecil, apa bapalah, nah. La, tidak. Mereka tinggalkan semua kebidahan. Dan mereka berhati-hati dari kebidahan walaupun mada sahirah, walaupun kecil. Dan faedah yang ketiga, sesungguhnya kebidahan yang kecil bisa terus berkembang, berlanjut menjadi kebidahan yang apa? Besar. Mereka yang pada awalnya hanya terjatuh kepada kebidaahan yang kecil, saya katakan kecil bukan berarti bidah itu kecil. Nah, kecil di sini dibandingkan dengan yang berikutnya akan mereka apa? lakukan. Mereka melakukan kebidahan yang kecil ini dalam bentuk ibadah, zikir dengan menghitungnya menggunakan mata batu-batu berjamaah dilakukan. Ya. Namun kemudian mereka terbawa kepada kebidahan-kebidahan berikutnya sampai memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan bergabunglah mereka dengan barisan orang-orang Khawarij yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yamruqu minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah." Mereka adalah kaum yang yamruqu minad din, keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Wabillahi taufik. Sehingga masyurul ikhwah rahimani wa rahimakumullah tidak boleh bagi kita untuk meremehkan al-bidah. Nah, dan betapa banyak kebidahan saat ini masyurul ikhwah. Al-bidah ya, anwa kebidahan itu banyak jenisnya. Taib dan kita tidak akan membahas pembahasan ini dengan luas, namun kita hanya sedikit, sedikit mengingatkan sekaligus menyebutkan contoh yang ada di tengah kita agar kita berhati-hati. Ada bid'ah yang sifatnya i'tiqadiyah. Bentuknya i'tiqad. Sebagaimana ada bid'ah yang bentuknya adalah qauliyah, ucapan. Dan ada bid'ah yang bentuknya mada amaliyah, perbuatan. Nah, dan bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada yang mufassiqah, menjadikan seorang itu fasik. Dan ada yang mukaffirah, menjadikan seorang mada kafir. Ya ini bertingkat-tingkat. Bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah yang terkait dengan i'tiqad, keyakinan. Seperti orang-orang qadariyah. Orang-orang apa? Qadariyah akan kita bahas nanti insyaallah ta'ala berkeyakinan bahwasanya annahu la qadar, tidak ada takdir. Nah, ini kebidahan letaknya di mana? I'tiqad, keyakinan mereka. Dan di tengah masyarakat banyak i'tiqadat yang batilah, mubtada'ah. Ya. Ada keyakinan kalau malam Jumat itu roh-roh pada datang. Ya. Roh kakeknya, roh neneknya, menjenguk keluarganya di mana? Di rumah. Sampai kadang-kadang orang tua juga mengingatkan cucu-cucunya, anaknya, jangan ribut, jangan nangis, kakek sedang datang. Ya. Dari mana tahu? Kakekmu datang. Ya. Ini urusan gaib, urusan etikot Dari mana kamu tahu? Ya. Baik, wabillahi taufik. Ada lagi apa namanya? eh, kalau di Jawa itu istilahnya asrokolan, tahu asrokolan? Ya. Yeah. Ah, Terdiri ya. Ketika membaca asrokol, asrokol badrun badru alaina. ini maksudnya datang Nabi kepada kita. Ketika membaca ini asrokolan berdiri semuanya jamaah. Lish, kenapa antum berdiri? Datang Nabi sedang ini, Nabi. Iya. Ya. Datang ini Nabi, Nabi. Sedang datang disambut. Mana Nabi? Ya. Baik. Setelah itu makan-makan ya. Ya. ya. Baik. Dari mana ini acara keyakinan ini? Iktiqad keyakinan bahwasanya orang-orang yang dikubur yasma mendengar. Dari mana keyakinan ini orang-orang yang dikubur mendengar? Betul mereka mendengar dalam keadaan-keadaan tertentu, yakni mendengar suara terompah ketika orang mengantarkan dia itu memang mendengar itu saja yang disebutkan dalam nas ya taib adapun secara umum al amwat orang-orang yang mati tidak mendengar dan tidak mengetahui apa yang terjadi kalau orang punya keyakinan bahwasanya al-amwat yasma, mendengar, mengetahui, mengerti apa yang terjadi di sekitarnya, fa subhanallah kebidaahan ini terus berkembang menjalar menjalar sampai kepada asyirik akbar. Ya. Maka jangan heran kalau orang datang ke kuburan seperti mengajak bicara, dialog dengan apa? Ya, orang yang di kuburan. Kenapa? Etikot yang batil. Mbah, cucu besok mau sunat. Nah, ya. Tolong ya ya restui kami hmm. mbah besok cucu mau nikah nah ya tolong nah. ya, akhirnya kan minta ya ya mintakan pada Allah agar tidak hujan besok nah nanti jangan-jangan tidak ada yang datang ya tersepi nanti ya kan wabillahi taufik i'tiqad yang batil ini bid'ah apa i'tiqadiyah. Ada lagi bid'ah mada? Kauliyah. Seperti solawat yang bid'iyah. Solawat-solawat yang bid'iyah. Ya. Ada lagi amalan-amalan yang bid'ah seperti siam, puasa tertentu. Naam. Ada puasa, saya pernah mendengar ada puasa sene, apa namanya? Eh, puasa pon ya. Puasa wage, puasa kliwon. Ini dari mana? Apa dulu zaman Rasul ada istilah ini pon kliwon wage. Ya. Ini orang Jawa saja, tidak tahu di Sumatera ada tidak nih pon. Nah, tidak ada. Ayo, iya. Sumatera saja tidak ada apalagi Arab sana, ya kan. Iya. Kok bisa? Mana hadisnya yang mengatakan ada puasa pon, puasa kliwon? Nah, subhanallah. Nah, ya. Yani batil lah, keyakinan-keyakinan yang batil. Amalan-amalan yang batil. Ya. Wabillahi taufik. Dan wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari kebidahan. Wabillahi taufik, semua kebidahan. Dan ini prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian berikutnya ikhwati rahiman rahimakumullah. Qalal Imam Ahmad bin Hambal. Perkara yang keempat. Dan yang kelima. Al-julus ma'a ashabil ahwa. Duduk duduk dengan ahlul bidah. Ini prinsip yang penting, ikhwan. Menjauhkan diri dari mereka. Kalau seorang sudah dikatakan sebagai ahl, ahlul ahwa, ahlul bidah. Nah, tidak boleh kita duduk dengan mereka. Nah. Taib. Orang-orang yang berpenyakit orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tidak boleh kita duduk bersama dengan mereka. Kata Ibnu Abbas, Mujala satu ahli bidah mumriwatun lil kulub. Duduk dengan ahlul bidah mumriwah menyebabkan sakitnya kulub hati. Dan prinsip ini saat ini diantara prinsip yang luntur dan diusahakan untuk dilunturkan sebagai upaya dari musuh-musuh Islam untuk menjauhkan umat dari agama yang lurus. Nah, seperti ucapan yang sering kita dengar, ya. Taib unzur maqala wala tanzur Dengan maksud yang batil lihatlah apa yang disampaikan. Jangan melihat siapa yang apa menyampaikan, kayaknya indah. Oh ya siapa sajalah. Nah, apakah dia orang ikhwani, apakah dia orang sururi, apakah dia orang rafildi, apakah dia orang halabi. Al-muhim semua. Tidak apa-apa. Duduk dengan mereka, ambil faedah. Yang baik kita ambil, yang buruk kita apa? Ya. Kita tolak. Nah. Masa sih tidak ada yang benar? Masa tidak ada yang betul? Nah. Lihatlah apa yang disampaikan, Jangan melihat siapa yang apa? Menyampaikan. Duduk dengan siapa orang. Ini prinsip yang batil, ikhwan. Ya. Yeah. Orang-orang yang masih jahil, yang masih bodoh, dan kita termasuk menjadi orang-orang yang baru. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang seperti itu, kita sangka itu al-haq, ternyata apa? Batil. Mereka membacakan ayat yang mereka baca bisa jadi ayat, bisa jadi hadis, namun mereka tafsirkan dengan tafsir yang batil. Ya. Yeah. Makanya betul ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya duduk dengan mereka adalah mumridhatun lil qulub. Mumridhatun lil qulub. Demikian juga di antara prinsip dari prinsip ahli sunnati wal jamaah adalah tarkul khusumat wal jidal wal mira tidak berdebat tidak berjidal dalam urusan agama ini Walhamdulillah kita berada di atas keyakinan Allah telah tunjuki jalan akidah ahli sunnati wal jamaah maka bersyukurlah pada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan mengikuti tariqah yang bukan tariqah ahli sunnati wal jamaah al-jidal wal khusumat fitin, debat debat itu sampai direkam ya kan disebarkan ya nah debat dengan tokoh-tokoh bid'ah kira-kira tokoh-tokoh bid'ah itu debat ingin membela kebidahannya atau untuk mencari kebenaran kawan? Hah. mesti membela apa kebidahan tidak ada ceritanya ya tidak ada ceritanya ahlul bidah tokoh kebidahan apalagi memang di belakang ini orang banyak ingin mencari mata kebenaran mustahil, mesti akan mencari apa? Eh? Kemenangan. Ya. Taib. Seperti dilakukan Dokter Firanda, ya. Atau Profesor Dokter, nah. Belum profesor ya, nah. nah. Tapi berdebat, nah. Ya. Taib. Profesor yang batil kalau seperti ini, ya. Berdebat dengan tokoh yang mempelajari ya nusus Belajar kita, belajar sunnah. Ya, yakni belajar hadis, yakni. Nah, untuk membela mata kebidahannya. Nah, toib Tidak boleh berjidal, ikhwan. Dan ini bukan tariqah ahli sunnati wal jamaah. Ini prinsip Imam Ahmad bin Hambal dan seluruh a'immah ahli sunnati wal jamaah. Wabillahi taufiq. Ikhwati ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Wa barakallahu fikum. Adapun ayat Allah Subhanahu wa taala wajadilhum billati hi ahsan. Dan debatilah mereka yakni berjidallah dengan cara yang baik dengan mereka ini taib ada saat-saat tertentu yang diperbolehkan ya. untuk membela al-haq dengan menyebutkan dalil dan seterusnya ini bagi orang-orang yang yuridul khair bagi orang yang kita melihat ya menginginkan apa kebaikan Orang datang ke tempat kita ingin tahu yang baik. Taib. Ada Korina Kornya itu. Nah, nah saya punya subhat. Nah, eh. Taib. Kebetulan kita juga punya ilmu. Nah, syarat yang kedua kita punya ilmu memang dan mengerti subhatnya. Ya. Kemudian dia menyampaikan subhat, kita bantah dengan dalil Al-Quran wa sunnah untuk menegakkan al-haq dan orang ini Yuri khair menginginkan apa? kebaikan. Adapun orang yang telah membawa fikroh, kebid'ahan, kesesatan belajar nusus, ya. Dan di belakangnya orang yang banyak, ya. Tidak ada orang yang seperti ini mencari al-haq, tidak ada. Yang dia maukan adalah apa? Membela kebatilan yang ada pada dirinya. Ya. Taib direkam, disebarkan. Waliyadzubillah. Ini mengajarkan tariqah yang batilah. Tidak sesuai dengan Alkitab wa sunnah dan tidak sesuai dengan jalan ahlus sunnah wal jamaah. Imam Malik bin Anas, siapa tidak kenal beliau? Rahimahullah, imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Datang seorang kepada Imam Malik, mengajak debat. Apa kata Imam Malik? Kalau saya menang, atau kalau saya kalah dalam perdebatan kita bagaimana? Ya Anda harus ikut saya karena saya yang menang. Taib, kalau saya yang menang, ya saya ikut Anda. Kalau saya kalah debat dengan kamu, kemudian suatu saat ada orang yang ketiga datang kepada kita dan mendebati kita, kemudian kita kalah, ya kita ikut dia. Nah, nah kata Imam Malik, ya fulan, Adapun saya walhamdulillah telah berada di atas keyakinan agama ini. Adapun engkau orang-orang yang memiliki keraguan, maka pergilah engkau kepada orang-orang yang memiliki keraguan. Dan saya tidak melayani orang-orang seperti itu. Ini Imam Malik bin Anas. Maka inilah prinsip yang harus kita pegang. Prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah tarkul jidal wal husumat wal mira fitin. Naam. Ini beberapa masalah atau lima perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Usulus Sunnah. Dalam ucapan beliau, Usulus Sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun wa tarkul husumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal husumat fit din. Naam. Baik. Bismillah. <clears throat> Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Maghrib 6.4 ya. 6 ya. Baik. Kita masuk kepada ucapan Imam Ahmad berikutnya. Wasunnatu indana asaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasunnatu tufassirul Quran. Wahia dalailul Quran. Walaysa fi sunnati qiyasun. Wala tudrabu lahal amsal, wala tudraku bil uqul, wala al ahwa, innama huwal ittiba' wa hawa. Ini juga prinsip yang sangat mendasar dari ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah orang-orang yang mengerti kedudukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Itu ahlus sunnah. Ya. Dan ini diantara prinsip yang walhamdulillah menonjol dan bisa diketahui. Kalau ada orang mengaku ahlus sunnah, tetapi as sunnah atau hadis di hadapan dia itu rendah, tidak mempedulikan, hati-hati. Orang ini salah di dalam pengakuannya. Tidak jujur dalam pengakuannya Adapun ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang mengerti kedudukan sunnah Nabi, kedudukan hadis Nabi. Dan mereka adalah orang-orang yang mengagungkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahi ikhwan, kita melihat betapa dulu para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in mereka melakukan rihlah perjalanan panjang untuk menuntut hadis, mencari hadis berbulan-bulan. Ya. Kisah yang masyhur yang kita ketahui bersama perjalanan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma minal Madinah dari Madinah ila Syam sampai Palestina. Li talabi hadisin wahidin hanya untuk mencari berapa hadis? Satu buah hadis. Dua bulan perjalanan. Mengorbankan hartanya untuk membeli onta, dan mempersiapkan bekal perjalanan, tentunya juga menyiapkan bekal untuk keluarganya yang di rumah. Untuk mencari satu apa? Hadis. Tidak terbayangkan pada diri kita, ikhwan. Ya. Yeah. Taib. Naik mobil yang jaraknya satu bulan dari mana? Dari sini kemana nah. Nah. Satu bulan. Nah. <laughs> Pernah kita bayangkan safar satu bulan perjalanan, kemudian balik lagi hanya mendengarkan satu hadis. Pernah kita bayangkan? Ya. Jauh safar, meninggalkan keluarga dua bulan, pulang pergi untuk mendapatkan satu hadis. Itulah gambaran bagaimana pengagungan sahabat terhadap apa? Hadis dan pengagungan kita yang sangat jauh dengan mereka. Iya. Maka majelis-majelis yang seperti ini kalau antum agak sedikit lemes ya kan, kok tidak selesai-selesai ya kan. Coba ingat kisah dulu itu nah. Tidak jadi lemes. Ya. Semangat lagi. Insya Allah demikian. Saya, Anda belajar males. Coba ingat kisah tadi. Ingat bagaimana semangat para sahabat dulu, tabi'in wa tabi'in di dalam mereka belajar Alkitab dan Sunnah. Dan tanamkan kisah-kisah seperti ini pada anak-anak kita. Karena sungguh ikhwan kita semuanya sudah tua, kita akan mati sebentar lagi. Nah, dan yang tersisa adalah generasi muda kita. Nah, didik mereka untuk mengagungkan sunnah. Didik mereka untuk mengerti kedudukan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menjadi orang-orang yang betul-betul mengikuti jalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majmain. Dan wallahi demi Allah, masyayikh kita selalu sibuk dengan membaca hadis-hadis Nabi SAW. Membaca Sahihul Bukhari, setelah selesai Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, wa Nasai, Tirmidzi, Ibn Majah, selesai ulangi lagi. Nah, sibuk dengan hadis Nabi saw Syekh Al Albani rahimahullah, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dan seluruh masyayikh kita. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi sibuk dengan hadis. Nah. Hifdhan wa dirasatan wa syarhan wa amalan. Ya. Pelajari hadisnya, diteliti sahih dhaifnya. Diterangkan kepada manusia. Ya. Nah. Wabillahi taufik. Kenapa demikian ahlu sunnah wal jamaah? Demikian mengagungkan hadis Nabi karena mereka mengerti kedudukan dan manzilah mata sunnah an-nabawiyah dan inilah diterangkan oleh dan inilah yang akan diterangkan oleh Al-Imam Ahmad dalam ucapan berikut ini beliau mengatakan <clears throat> wasunnatu indana dan sunnah itu di sisi kami di sisi ahlu sunnah wal jamaah adalah asaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarnya Rasul yakni aqwaluhu ucapan-ucapan beliau wa af'aluhu dan perbuatan-perbuatan beliau wa taqriratuhu dan persetujuan-persetujuan beliau juga awsafuhu sifat-sifat beliau ini as-sunnah aqwalur rasul ucapan rasul wa af'aluhu perbuatan rasul wa taqriratuhu dan juga persetujuan-persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam wa awsafuhu dan sifat-sifat beliau ini sunnah di sisi kami jadi sunnah itu bisa jadi ucapan beliau seperti sabda Rasul innamal a'malu bin niat ini kan ucapan beliau Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ucapan beliau. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Jangan marah. Ini juga ucapan siapa? Rasul sallallahu Ucapan beliau Taib Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada contoh dasarnya dalam agama ini tidak diajarkan oleh kami bahwa raddun maka amalan tadi tertolak. Ini semuanya apa? Akwal ucapan Rasul. Bisa jadi hadis atau sunnah adalah perbuatan beliau. Seperti ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bercerita tentang perbuatan Rasul. Jadi ini yang berkata Aisyah tapi Aisyah sedang menceritakan perbuatan siapa? Rasul. Ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Nabi ketika masuk ke dalam rumah, kata Aisyah, "Kana yabda'u bisiwak." Beliau mengawali masuk ke dalam rumahnya dengan apa? Siwak, bersiwak. Nah, dan beliau subhanallah orang yang banyak bersiwak. Termasuk ketika akan masuk ke dalam apa? Rumah. Ini ada dalil tentang betapa baiknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah dengan keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau. Tidaklah beliau masuk ke dalam rumah kecuali dalam keadaan apa? Beliau membersihkan apa? Mulut, gigi beliau. Karena ubis siwak. Wabillahi taufiq. Ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ya, mengatakan kurang lebih kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an ala hijri wa ana haidun adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berada di atas pangkuanku membaca Al-Qur'an wa ana haidun dan ketika itu saya dalam keadaan apa haid Aisyah haid tidak kemudian menjadikan Rasul menjauhi Aisyah tidak seperti orang-orang mata Yahud orang-orang Yahudi kalau bermuamalah dengan istri-istrinya yang sedang haid itu dijadikan istri itu seperti hewan jadi dibuatkan tempat khusus di luar tidak ya. ada ceritanya kemudian bareng dengan istrinya yang haid tidak ada ceritanya tidak ada makan bareng dengan mereka ya atau berada di rumah bareng bersama dengan mereka haulail yahud mereka orang-orang apa Yahud ya seperti kita punya hewan tunggangan kuda, ya kan? Di mana kita taruh? Di dalam rumah bersama kita? Ya. Tidak, tentunya kita buat apa namanya? Tempat di luar. Itu orang Yahud. Berbeda dengan orang-orang Nasor Istri-istri yang haid seperti orang tidak haid, sudah. Ya. Dianggap tidak haid. Sama saja haid atau tidak apa? Haid. Nah, ini orang-orang Nasoro. Adapun ajaran Islam wasatun bainahuma wasat di tengah di antara keduanya. Tidak mendatangi tempat haidnya, namun Taib terus bermuamalah dengan istrinya selain itu. Selain mendatangi tempat apa? Haid. Seperti perbuatan Nabi ini. Ya. Yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'an ala hijri wa ana haidun Nabi SAW membaca Al-Quran di pangkuanku wa ana haidun. Dan saya apa? Wanita yang haid tidak najis. Nah, ya, tidak najis <laughs> orangnya. Yang najis adalah apa? Darahnya. Itu saja. Ini perbuatan apa? Nabi SAW. Termasuk juga sholatnya beliau. Rasul memerintahkan kita untuk melihat, mencontoh gerakan beliau, perbuatan beliau dalam sholat. Kata Nabi SAW, Sallu kama ro'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yakni, lihatlah perbuatan saya. Bagaimana Rasul bertakbir, ada aturannya. Bagaimana Rasul ruku, bagaimana Rasul sujud, bagaimana Rasul i'tidal, bagaimana tumak ninah beliau, salawatullahi wassalamuhu alaih. Nah, ini Ar-Rasul SAW. Nah, bisa jadi hadis adalah takrirat, persetujuan. Persetujuan. Kalau tadi ucapan, kemudian apa? Perbuatan beliau. Terkadang persetujuan. Persetujuan, yakni ada sahabat yang berbicara. Atau sahabat berbuat sesuatu, dan sampai kepada Nabi ucapan sahabat atau perbuatan sahabat itu dan Rasul tidak mengingkarinya. Nah, Rasul tidak apa? mengingkarinya. Kejadian yang terjadi di hadapan Rasul yang Rasul tidak mengingkarinya. Ini namanya mata takrir persetujuan Rasul. Dan persetujuan Rasul ya di dalam syariat Islam memberikan ahkam, memberikan hukum, memberikan faedah. Nah, seperti kisah dihidangkannya di hadapan Rasul SAW, Abbab hewan semacam biawak, abab. Dihidangkan di hadapan Rasul SAW. Dan ketika itu ada Khalid ibnul Walid memakannya. Khalid ibnul Walid. Rasul tidak mengambilnya. Tetapi juga membiarkan siapa? Khalid ibnul Walid. Sampai ditanya, ya Rasulullah engkau tidak memakan. Aharamun huwa. Apakah makanan ini haram ya Rasulullah? Engkau tidak memakannya. Kata Rasulullah, tidak. Tapi saya tidak terbiasa. Nah, jadi memberikan hukum seandainya makanan ini haram, Rasul tidak mungkin apa? Diam. Karena Rasul tidak mungkin mendiamkan sesuatu yang haram abadan. Tidak ada ceritanya Rasul membiarkan sesuatu yang haram, yang mungkar. Tidak ada. Rasul selalu menjelaskan. Karena kewajiban beliau adalah tablighu syariah, menyampaikan syariat, menjelaskan al-halal wal haram. Maka diamnya beliau ini memberikan hukum bolehnya makanan ini. Wabillahi taufiq. Dan contoh takrirat ini banyak, namun kita cukupkan di antaranya itu. Ala kulihal, ahlu sunnah wal jamaah, mereka sangat mengagungkan sunnah Nabi saw. Sunnah Nabi adalah tadi asar Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, takrirat atau sifat beliau. Salawatullahi wasalamuhu alaih. Dan semuanya mereka agungkan. Baik ucapan beliau, perbuatan beliau. yakni semua yang disandarkan kepada beliau. Hadis Nabi SAW diagungkan oleh man? Ahlus sunnah wal jamaah. Taib. Kenapa demikian? Karena sunnah memiliki kedudukan yang tinggi. Kata Imam Ahmad, wasunnatu tufassirul Quran wasunnatu tufassirul Quran dan sunnah itu ya tufassiru menafsirkan Al-Qur'an wahia dalailul Qur'an dan sunnah adalah dalil-dalilnya Al-Qur'an Itulah kedudukan sunnah yang sangat tinggi. Kata Syekh Robi menjelaskan ucapan Imam Ahmad ini. Wahia dalailul Quran fatubayyinu mujmalahu wa tufassilul mujmal wa tuwaddihul mubham wa tuqayyidul mutlaq wa tukhassisul am وتبين لنا الصلاة أوقاتها وأعدادها وتفاصيلها ماذا نقرأ فيها ماذا نقول في الركوع ماذا نقول في السجود كل هذا من السنة jadi Al-Quranul Karim eh, hadis Nabi SAW yufasir, Al Quran menafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi adalah dalil-dalilnya Al-Quran maka ayat-ayat yang masih mujmal yang masih global ya dijabarkan di dalam ada sunnah yang menjelaskan adalah sunnah nah sesuatu yang masih belum jelas masih samar dijelaskan di dalam apa sunnah ya sesuatu yang umum di dalam Al-Quran mungkin datang penghususannya di dalam ada sunnah seperti contohnya beliau menyebutkan contoh di antara contohnya adalah sunnah nabawiyah tubayyin lana as-salah, menjelaskan kepada kita tentang apa? Salat. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an masih ya global sekali. Allah hanya mengatakan dalam Al-Qur'an wa aqimus salah wa atuz zakah, tegakkanlah apa? Salat. Dan tunaikanlah zakat. Namun bagaimana kita salat? Tidak ada dalam Al-Quran rincian. Disebutkan ruku, disebutkan sujud. Warga'u ma'arraki'in, raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Tapi bagaimana rukuk itu? Ya. Bagaimana sujud Nabi SAW? Ya, ini tidak ada dalam ada Al-Quran. Maka sunnah menjelaskan itu semuanya. Ya. Menjelaskan awqataha, waktunya kapan? Subuh kapan waktunya, zuhur kapan waktunya. Wa a'dadaha menjelaskan jumlahnya. Subuh dua rakaat, duhur empat rakaat, asar empat rakaat. Wa tafasilaha dan rincian-rinciannya. Apa yang dibaca ketika takbir, Allahu Akbar. Taib. Apa yang dibaca setelah itu? Yang baca doa iftitah. Apalagi setelah itu disunahkan ta'awud, A'udhu billahi minasyaitanir rajim min hamzi wa nafhi wa nafthi. Kemudian membaca basmalah, kemudian membaca surah mada? Al-Fatihah. Apalagi dibaca setelah Al-Fatihah? Baca surat. Setelah itu apa? Nah, ruku. Apa yang dibaca ketika ruku? Bagaimana ruku? Apakah tangan diletakkan di mata kaki? Ya. Yeah. Apakah diletakkan di mana? Lutut? Apa diletakkan di mana? Paha. Ini kita lihat semua ada di tengah-tengah manusia. Ada yang megang pahanya, ada yang megang apa namanya? Lututnya, ada yang megang apa? Nah, mata kakinya. Taib. Dari mana ini semuanya? Kita tidak akan tahu kecuali kalau kita baca apa? Hadis mana yang benar dari itu semuanya? Ya. Taib kita letakkan di lutut kita. Bagaimana posisi apa namanya punggung, kepala apakah mendengak seperti ini atau menunduk ke bawah? Taib jaa fis sunnah, fis sunnah. Datang di mana? Sunnah penjelasannya. Taib. Wabillahi taufiq. Mada naqulu fir ruku, mada naqulu fis sujud. Semuanya ada, semuanya ini ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibadah, akidah, atau muamalah sama semua. Contoh muamalah, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim Wa ahallallahu al Baya' dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan apa? Baya' Jual beli. Taib. Ini kan kaidah yang umum. Jadi asalnya jual beli semuanya apa? Halal. Wa halallahu al-bay'a. Ja'at fi sunnah didatang di dalam as-sunnah banyak sekali rincian-rincian tentang muamalah jual beli ini luar biasa. Sehingga para ulama bisa mengambil dari hadis-hadis tadi surut syarat jual beli. Bisa mengenal mana jual beli yang haram, mana jual beli yang tidak boleh, mana yang boleh. Ini semuanya didapatkan di mana? As-Sunnah Nabawiyah. Lengkap ma'asyiral ikhwah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperhatikan masalah muamalah ini luar biasa. Sebagaimana beliau juga memberikan perhatian yang besar terhadap akidah, ibadah, dan itulah Islam. Menjelaskan segala sesuatu. Datang Nabi SAW ke pasar, masuk ke pasar. Taib mendatangi salah seorang penjual korma. Setumbukan korma ditampakkan kepada para pembeli. Nabi mendekati tempat tersebut dan memasukkan tangannya ke dalam gundukan korma tadi. Ternyata yang di dalam adalah korma-korma yang apa? Yang jelek beliau mendapatkan di dalamnya itu jelek. Rasul mengatakan, kenapa tidak engkau tampakkan ini? Kenapa engkau tidak buka sekalian biar orang ngerti? Ini campuran, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, taib. Kemudian Rasul mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Tidak boleh seorang menipu. Orang yang menipu itu bukan dari kami. Ya. Namun subhanallah, nah, yang seperti ini tidak difahami oleh kaum muslimin. Menganggap hal yang biasa. Mencampur yang baik dengan yang buruk. Ya. Kalau dikasih tahu para pembeli tidak masalah. Ya. ya. Jual beras, jual beras yang yang bagus apa? Ada rojo lele di sini. Nah, ya. Baik, mungkin di sini namanya lain ya kan. Nah, ya. Rojo lele dicampur dengan beras apa namanya rojo gajah misalnya ya kan. Campur rojo gajah ini yang jelek misalnya. Misal ya kan. Masalah misalkan bebas saja. Campur sudah. Dicampur. Kalau kita menjelaskan itu campuran tidak masalah, Pak. Ini saya jual rojo lele dicampur rojo gajah. Silahkan Pak, campur tidak masalah. Oh ya ngerti ini campuran, tidak masalah. Ya. Tapi kalau dicampur kemudian tidak dijelaskan, menipu. Ini hukumnya mata. Subhanallah, gish. Nah. Fa subhanallah. nam. Kacang merah itu di pasar ternyata dicampur dengan batu-batu merah. Ya. Dengan ukuran yang sama. Ini subhanallah bukan main bukan bukan tidak sengaja ini nam ya. Bukan tidak sengaja, mustahil kalau tidak sengaja wong bentuknya sama dengan ukuran apa namanya? Ya. Kacang itu ya. Ya. Wabillahi taufik. Pikiran para penjual. Kalau saya mencampurkan satu kandi, satu karung dengan apa namanya satu genggam apa? Nah, kerikil ini tidak akan ketahuan, betul tidak akan ketahuan, tapi urusannya berat. Nah, nah. Dicampurkan yang baik dengan yang buruk. Datang penjelasannya dalam sunnah Nabi. Perkara-perkara yang haram. Ya. Dan rincian-rincian jual beli bisa dilihat dalam apa namanya kitab-kitab para ulama yang menjelaskan masalah ini. Nah, Intinya ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, as-sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Taib. Kemudian berkata Imam Ahmad bin Hambal selanjutnya, "Walaisa fis sunnati qiyas." Dan di dalam as-sunnah itu tidak ada qiyas. Apa maksudnya? Maksudnya dari ucapan Imam Ahmad bin Hambal di sini, ya. Ketika telah datang di dalam sunnah hukum Ketika telah datang penjelasan suatu masalah di dalam sunnah, maka tidak lagi ada kias. Tidak boleh ada kias. Tidak boleh nusus as-sunnah dibenturkan dengan apa? Kias. Wabillahi taufiq. Tidak boleh sunnah itu dipertentangkan dengan kias. Tidak boleh sunnah itu dipertentangkan dengan akal. Tidak boleh sunnah itu ditolak dengan hawa nafsu tidak boleh sunnah itu ditolak dengan apapun. Jika telah datang sunnah, maka tidak ada jalan bagi yang lain untuk menggantikan apa? Sunnah. La qiyas la akal. Tidak qiyas, tidak akal. Tidak pula hawa nafsu, tidak pula adat, tidak pula qawlun nas, qawlu fulan wa fulan. Ucapan fulan, ucapan fulan. Tidak. Wabilahi taufiq. Namun ketika datang sunnah, seorang muslim harus tunduk berserah diri, menerima. Sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qawaita wa yusallimu taslima. Kata Allah Azza wa Jal dalam ayat ini, Fala wa rabbika demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak akan beriman, hatta yuhakimuka, sampai mereka menjadikan engkau, wahai Nabi, sebagai hakim. Sampai mereka menjadikan engkau, wahai Nabi, sebagai pemutus perkara. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kalau kita punya perselisihan, ya, kita kembalikan kepada Rasul, yakni kepada sunnah. Kalau beliau masih hidup, kita datang kepada beliau. Ya Rasulullah, kita punya masalah. Taib, apa keputusannya? Ya ini kita minta sunnah. Ya. Kita tidak akan beriman, tidak dikatakan beriman sampai menjadikan Nabi sebagai pemutus perkara dalam perkara yang kita apa? perselisihkan. Kemudian, la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita Kemudian ketika Nabi telah memberikan keputusan, telah datang sunnah, maka tidak ada lagi rasa berat hati dalam apa? Diri kita. Yang ada adalah wa yusallimu taslima. Berserah diri, tunduk dengan keputusan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah sebagian manusia. Ketika ada hadis, mereka merasa berat untuk menerima hadis karena ada kias yang ada dalam madhab mereka misalnya. Tidak bisa. Atau karena ada ucapan fulan gurunya. Lebih mengutamakan ucapan gurunya. Atau hawa nafsunya. Atau akalnya. Taib. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Dan inilah makna ucapan Imam Ahmad walaisa fis sunnati qiyas. La tudrabu lahal amsal wala tudraku bil uquli walal ahwa innama huwal ittiba' wa tarkul hawa. Inti dari ucapan beliau bahwasanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh ditolak dengan apapun. Ya. Yeah. Tidak boleh ditolak dengan apapun. Termasuk dengan akal. La tudraku bil uquli walal ahwa. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa masuk akal seseorang, ya. Maka yang menjadi patokan bukan akal kita. Nah, wabillahi taufik. Ada perkara-perkara yang mungkin dan memang demikian akal tidak sampai indera tidak mengetahuinya namun datang dari Rasul sunnah, maka kewajiban kita adalah mengimaninya. Rasul mengabarkan tentang adab kubur, perkara yang tidak kita ketahui. Indra kita tidak mencapainya. Namun Rasul telah berbicara. Kewajiban kita adalah mada beriman. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah. Ya. Yang mereka mengedepankan akal daripada nusus dan mungkin kita akan menyebutkan sebagian amsilah ya dari perbuatan mereka intayas sarodalik jika memang memungkinkan. Intinya sunnah itu tidak boleh dipertentangkan dengan apapun. Walaupun akal tidak sampai ya, wajib bagi kita untuk mengimani. Ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mendengar berita Nabi SAW melakukan perjalanan min Makkah ila Syam, Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan ke langit yang ketujuh. Yarji kembali lagi ila Makkah. Tidak genap satu malam. Tidak ada keraguan sedikit pun pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Adapun orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan seterusnya, dibenturkan dengan akal mereka. Mereka mengatakan bagaimana? Masa perjalanan dari sini ke Syam, bolak balik tidak ada satu malam, mustahil. Kita saja pakai onta yang bagus, kuda yang bagus, tidak mungkin. Nah. Dua bulan, butuh perjalanan yang panjang, waktu yang lama. Ini satu malam sampai. Nah, sudah. Pakai apa yang di, uh, untuk untuk menolak hadis tersebut? Memakai akal, sudah. Sesatlah mereka. Nah, namun seorang muslim ketika mendengar sabda dari Nabi SAW, Taib menerimanya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Innama huwal ittiba' wa tarkul hawa' yang ada adalah ittiba itu saja apa yang diucapkan beliau kita ikuti watarkul hawa dan kita meninggalkan hawa nafsu selesai ikhwati rohiman rahimakumullah poin yang juga sangat penting yang merupakan pokok dari pokok ahlu sunnati wal jamaah pokok diantara pokok akidah dan manhaj mereka dalam ucapan beliau was indana asaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam was sunnatu tufassirul quran وهي دلائل Quran وليس في sunnati قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما innama الاتباع وترك الهوى طيب kita cukupkan mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.